Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Islam A'azanillah iyakum Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Alhamdulillah untuk kesempatan hari Selasa sore tanggal 2 Ramadan 1429 Hijriah Kita dipertemukan kembali dalam uh, kajian ilmiah dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus Yang disampaikan oleh Alustad Mahfud Elsi Hafizahullah Ta'ala dan Alhamdulillah beliau sudah ada di studio kita akan menyimak pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus yang merupakan buah karya Syekh Dr.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 Sudah masuk kita pada hari yang kedua di bulan yang mulia ini, bulan yang suci, bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan hari demi hari dengan mengisi ibadah-ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan dalam bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah sudah banyak kita pelajari insyaallah tentang pembekalan di bulan Ramadan. Radio kita ini sudah menyediakan bagi pendengar sekalian kajian-kajian ilmiah yang menjelaskan tentang ahkam siam sebagai pembekalan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan mengisi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tidak kalah penting dari itu adalah mari kita perhatikan di dalam menjalankan puasa ini jangan sampai kita lengah dan lalai sehingga puasa yang kita jalankan tidak mendapatkan pahala dari Allah Rabbul Alamin karena kita tidak memperhatikan perkara-perkara yang bisa melenyapkan dan menggugurkan pahala dari puasa kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba Sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali haus dan lapar. Oleh karena itu, perhatikan di dalam kita berpuasa apa yang menyebabkan gugurnya pahala, maka kita hindarkan, dan apa yang bisa menyebabkan kita mendatangkan ridha Allah, mari kita perhatikan. Kita memperhatikan hukum-hukum puasa, namun sangat sayang kalau kita tidak memperhatikan perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa itu. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'a dzal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa'an rawahu ibnu abi syaibah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau berpuasa, maka hendaklah berpuasa juga telingamu berpuasa juga matamu dan berpuasalah juga lisanmu dari berdusta dan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan tinggalkanlah menyakiti tetangga, artinya jangan sakiti tetangga. Dan hendaklah engkau tenang dan tunduk dalam berpuasa. Jangan engkau jadikan hari puasamu dengan hari tidak puasamu sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan hadis ini dibawakan oleh Syekh Abdul, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam majmu fatwanya. Perhatikan pendengaran yaitu telinga, penglihatan yaitu mata, dan lisan kita dituntut untuk al-imsak yaitu menahan diri. Kalau kita perhatikan di luar Ramadan, telinga kita kita biarkan untuk mendengarkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan itu tetap hukumnya haram di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini dan juga di luar Ramadan seharusnya tidak hanya yang diharamkan Allah kita tinggalkan, namun perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya kita tinggalkan. Kita imsak, kita menahan diri. Jangan biarkan telinga kita, mata kita, lisan kita liar tanpa kendali. Sehingga menyebabkan datangnya murka Allah subhanahu wa ta'ala dan juga melenyapkan pahala-pahala puasa kita. Dan kita ketahui semuanya ini ada kaitannya dengan yang kita bahas yaitu tazkiyatun nufus. Karena semua anggota tubuh itu dikontrol dan dipandu oleh hati kita. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighathatul Lafan, ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره adalah hati merupakan raja atau pemimpin bagi anggota tubuh seperti pemimpin pasukan bagi prajuritnya. Semua yang dilakukan oleh anggota tubuh ini adalah muncul dari perintah hati. Dan hati menggunakan anggota tubuh yang tadi kita sebutkan disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpuasa telinga kita, agar berpuasa juga pandangan kita, mata kita, dan lisan kita. Maka semuanya ini dikontrol oleh hati, dipimpin dan dikomando oleh hati. Hati wa yasta'miluha fi Hati menggunakan anggota tubuh tersebut semaunya dia. Fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahri Dan semuanya itu berada dalam penghambaannya dan kekuasaan hati. Oleh karena itu, pendengar Radio raja dimanapun Anda berada, Semoga Allah memuliakan kita semua. Mari momentum yang sangat penting yaitu bulan Ramadan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita puasa telinga kita. Kita tinggalkan tidak hanya yang diharamkan namun juga perkara yang tidak berarti. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seseorang, Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Kalau yang tidak ada manfaatnya, kita berani untuk meninggalkan apalagi perkara yang bisa membahayakan kita. Apalagi perkara yang bisa membahayakan perbuatan ibadah yang sedang kita lakukan dan kita benar-benar memperhatikannya yaitu ibadah saum yaitu puasa. Kalau kita berani meninggalkan makan dan minum serta al-jima yaitu berhubungan dengan keluarga, dengan istrinya. Bagaimana kita tidak mau meninggalkan perkara yang bisa melenyapkan pahala puasa kita? Orang berpuasa namun dia lisannya dibiarkan liar sebagaimana sebelum-sebelumnya. Berdusta, berbohong, bersumpah palsu menjadi makanan setiap hari. Ketika di waktu bulan Ramadan, dia lupa bahwa dia meninggalkan makan dan minum. Namun, dia tidak pernah meninggalkan berkata bohong, bersumpah palsu, berdusta, maka perhatikan saudaraku, ini semua akan bisa melenyapkan puasa kita. Bisa menggugurkan pahala puasa kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Man lam yada' qawla zur wal amala biha, falaysa lillahi hajatun fi an yada'ah ta'amahu wa syarabahu rawahul Bukhari. Barang siapa yang berkata dusta, bersumpah palsu dan senantiasa dia mengucapkan atau mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dan tidak peduli dia meninggalkan makan dan minum. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam bukhari Perhatikan saudaraku pendengar roja dimanapun anda berada Allah tidak butuh kita meninggalkan makan dan minum kalau kita membiarkan telinga kita, pandangan kita, lisan kita senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dan ketahuilah semua ini bersumber dari hati kita. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging apabila baik segumpal daging tersebut maka baiklah semua anggota tubuh yang lainnya lisannya pandangannya telinganya akan tetapi kalau segumpal daging tersebut rusak maka akan rusaklah semuanya Ingatlah, itulah yang namanya hati. Pendengar roja dimanapun Anda berada, dimanapun didengarkan suara ini, maka perhatikan momentum yang tepat yang sangat penting dan istimewa ini kita jadikan benar-benar kita manfaatkan dan kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari puasa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun telinga kita bertakwa kepada Allah yaitu dengan menjaga apa yang dilarang oleh Allah maka kita tinggalkan jangan biarkan lebih-lebih dalam bulan Ramadan berada di mobil lebih baik bukalah radio bukalah merotal ya. 756 Radio Roja sebagaimana sebagaimana Anda dengar sekarang ini senantiasa memberikan suguhan-suguhan yang bisa mengobati hati kita, memberikan suguhan-suguhan yang memberikan gizi bagi hati kita karena hati juga memerlukan gizi karena hati bisa sakit bahkan bisa mati. Yang insya Allah akan kita bahas sebentar lagi. Keluar dari bulan Ramadan, kita berharap pandangan kita, mulut kita bisa melakukan atau kita bisa fungsikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penciptanya Allah Rabbul Alamin. Karena semua ketahuilah saudaraku akan dimintai pertanggungan jawab. Sebagaimana Allah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Pendengaran, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Momentum yang sangat tepat di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana untuk introspeksi, untuk mengevaluasi diri kita, untuk muhasabah dan mendidik diri kita agar kita nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat di bulan Ramadan ini. Ja'akum Ramadan syahrul barakah yaghshakumullahu fi wa yunzilur rahma wa yahuttul khataya wa yastajibud du'a wa yandur ila tanafusikum fihi ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقية man hurrima fihi rahmatullah rawahu tabrani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda telah datang kepada kalian bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barokah Allah meliputi kalian di bulan itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat serta mengabulkan doa dan Allah memperhatikan, melihat bagaimana kalian berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di dalamnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbangga-bangga dengan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka perhatikan, nampakkan atau perlihatkan kepada Allah perbuatan baik kalian. Karena sesungguhnya orang yang terhalang dari rahmat Allah, orang yang celaka adalah yang terhalang dari rahmat Allah di bulan Ramadan. Hadis ini juga dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam majmu' fatwanya. Maka perhatikan saudaraku, pendengar roja di dimanapun anda berada, mari kita puasa telinga kita, puasa pandangan kita, dan puasa lisan kita, semua anggota tubuh kita, kita tahan dari perkara-perkara yang tidak ada gunanya, terutama dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan semuanya itu adalah sumbernya di hati. Dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, yaitu berkata al-muallif alamatu maradil qalbi wasihatihi. Tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Alamatu maradil qalbi قد يمرض القلب العبد ويشتد المرض ولا يعرف به صاحبه بل قد يموت وصاحبه لا يعرف بموته وعلامة, وعلامة مرضه أو موته أن صاحبه لا تؤلمه جراحات المآسي ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة Tanda-tanda hati yang sakit Penulis berkata hati seorang hamba bisa sakit dan bahkan sakitnya bisa parah. Sementara orangnya tidak menyadari bahwa hatinya, hatinya sedang sakit. Bahkan hatinya telah mati sementara orangnya tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa hatinya telah mati. Dan dia tidak mengetahui tanda-tanda sakitnya hati atau tidak mengetahui tanda-tanda kematian hatinya. Orang tersebut tidak pernah merasa sakit ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan orang itu, yang orang yang hatinya sakit, dia tidak pernah merasa sakit atas kebodohannya terhadap kebenaran. Dia tidak pernah merasa sakit atas ketidaktahuannya tentang agama ini. Dan dia tidak pernah merasa sakit. Keyakinan-keyakinan akidah-akidahnya yang batil yang dia miliki. فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا كَانَ تَأَلَّمَ بِبُرُودِ الْقَبَاءِ عَلَيْهِ وَتَأَلَّمَ بِجَهْلِهِ بِالْحَقِّ بِحَسَبِ حَيَاتِهِ jahlihi bil haqq bihasabi hayatihi وقد يشعر بالمرض ويشتد عليه مرارة الدواء فهو يؤثر بقاء الألم على مشقة الدواء Adapun hati yang sehat, maka dia akan terasa sakit ketika dia melakukan kejelekan-kejelekan. Dan hati yang sehat merasa sakit apabila dia merasa dirinya bodoh dan dirinya tidak tahu terhadap kebenaran. Dan kadang dia merasa sakit dan sungguh pahitnya obat yang dia alami. Dan hati yang sehat itu sangat terasa betul ketika adanya Baka'ul alam ala masyaqqatid dawa yaitu adanya penyakit yang ada pada dirinya ketika dia meminum obat itu. Perhatikan saudaraku di sini. Tanda-tanda hati yang sakit dan terkadang orang yang memiliki hati seperti itu tidak merasakan bahwa hatinya sakit, yaitu dia tidak pernah merasa sedikit pun sedih, tidak pernah merasa sedikit pun dia sakit, ketika melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan juga dia tidak pernah merasa sakit dan tidak merasa sedih, bahkan sebaliknya merasa senang dan bangga. Padahal dia tidak mengerti apa-apa tentang agama ini. Keyakinan-keyakinan yang batil yang ada pada dirinya yang dia yakini justru malah menjadi tameng baginya. Akidah keyakinan yang batil yang dia miliki, terkadang dia bangga-banggakan, inilah orang-orang yang disebut dengan jahil merokap, jahil merokap, yaitu bodoh yang merokap, yaitu orang bodoh yang benar-benar bodoh. Ya. Ada di situ disebutkan oleh para ulama diantaranya antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin orang yang jahil jahil basit ya. Orang yang bodoh tapi tidak terlalu. Ketika ditanya misalkan sesuatu dia tidak tahu, dia jawab Allah alam, saya tidak tahu. Ya. Namun ada orang yang tidak pernah merasa sakit dengan kebodohannya. Ketika ditanya tentang atau dijelaskan tentang sunnah itu disebut merupakan perkara yang sesat. Ketika dia menjalankan perbuatan maksiat, dia tidak pernah merasa sakit. Maka ketahuilah saudaraku, Orang yang beriman, bersemi iman di dalam hatinya adalah apabila dia menjalankan kebaikan, dia merasa senang. Dan apabila dia menjalankan kejelekan, dia merasa sedih. Man sarro, hasanatuhu, wasa'athu sayyatuhu fahuwa mu'min. Rawahu Tirmidhi wa Nasai, wasohahu al-Albani. Barang siapa yang membuat senang perbuatan baiknya dan membuat sedih perbuatan jeleknya, maka itulah orang-orang yang beriman. Itulah hati orang-orang yang sehat. Itulah hati di mana hatinya penuh dengan keimanan. Pernahkah saudara ketika tertinggal dari sholat berjamaah hatinya sedih? Pernahkah saudara ketika tertinggal dari melakukan kebaikan, hatinya sedih. Kalau itu terjadi, maka ketahuilah hati kita ada tanda-tanda kesehatan di situ. Namun apabila seseorang ketika meninggalkan kewajiban kemudian hatinya tidak terlintas kesedihan, maka ketahuilah hatinya sakit. Pernahkah kita bimbang hati kita Pernahkah hati kita gundah ketika berada di angkutan atau berada di atas mobil sementara adang ber, berkumandang dan kita tidak kita sulit melangkahkan kaki, kaki kita untuk memenuhi panggilan itu karena kita berada di perjalanan. Kalau kita senantiasa melakukan hal itu kemudian hati kita tidak pernah terasa gundah, tidak pernah merasa sedih. Benar, ada udur syar'i bagi kita. Tapi kita bagi ulama salaf terdahulu ketika mereka tertinggal, tertinggal dari perbuatan baik, maka hati mereka sedih. Dan ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka sedih. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ketika terjerumus terhadap perbuatan salah, mereka menghukum dirinya mungkin dengan bersodakoh dan seterusnya. Orang yang hatinya sakit, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya bodoh. Orang yang hatinya sakit, dia tidak merasa la yuji'uhu jahluhu bil haq. Dia tidak pernah merasa sakit atas kebodohannya terhadap kebenaran. Bahkan sebaliknya, dia merasa bangga dengan apa yang dia miliki. ومن علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة إلى الضارة وعدولها عن الدواء النافع إلى دائها الضار فالقلب di antara tanda-tanda hati yang sakit adalah kecenderungannya, kecondongannya atau pindahnya dia, berpalingnya dia, berpalingnya hati itu dari makanan-makanan yang bermanfaat kepada makanan-makanan yang membawa bahaya. Tanda-tanda hati yang sakit adalah hati yang condong atau berpaling dari obat-obat yang bermanfaat kepada obat-obat yang mengandung bahaya. Sebagaimana sudah sampai kepada kita contoh-contoh, di antaranya adalah orang yang sedih orang yang dirundung oleh sebuah petaka, terkadang dia lari kemudian membuka radionya dengan menyetel musik-musik dengan anggapan bahwa hal tersebut bisa melenyapkan kegundahan hati yang sedang dia alami. Maka hati yang sakit akan melakukan seperti itu karena apa? Karena dia mencari obat bukan obat yang bermanfaat, akan tetapi obat justru yang membahayakan. Bukan obat, tapi pada hakikatnya adalah racun. Karena musik dilarang oleh Allah. Karena nyanyian-nyanyian dilarang oleh Allah. Berapa banyak terkadang psikiater memberikan resep bagi orang yang sedih agar mereka tertawa lepas. Tertawa terbahak-bahak sehingga bisa melepaskan dirinya dari kesedihan. Padahal Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma la'lam." a'lam." Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, la bakaitum katsira, la dhahiktum qalila, la bakaitum katsira. Maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis atau qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan saudaraku, jangan sampai kita salah mencari obat. Namun kalau hati seseorang itu sakit, maka dia akan menganggap racun sebagai obat dan akan menganggap obat sebagai racun. Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, di antara tanda-tanda hati yang sakit adalah berpalingnya dia dari perkara yang bermanfaat menuju perkara yang membahayakan. Berpalingnya hati itu dari obat yang bermanfaat menuju obat yang mencelakakan dia. Yang pada hakikatnya bukannya obat akan tetapi adalah racun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan obat untuk umat ini dari perkara yang diharamkan. Kita jangan mengambil obat untuk mengobati hati kita dari perkara yang diharamkan Allah. Inna Allah lam yaja'al sifa'a ummati fima harramallahu 'alaiha. Hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Allah tidak menjadikan obat bagi umatku ini dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Namun hati yang sehat, fal qalbus sahih yu'athirun nafi'us syafi 'ala ad-dharril mu'dhi. Wal qalbun maridu bididdi dhalik. Adapun hati yang sehat akan berpengaruh obat-obat yang bermanfaat terhadap perkara-perkara yang mencelakakan dan hati yang sakit sebaliknya wa anfa'ul aghdiyah ghidha'ul iman wa anfa'ul adwiyah dawa'ul Qur'an dan obat yang paling bermanfaat atau makanan yang paling bermanfaat adalah makanan iman dan obat yang paling bermanfaat adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu qad ja'atkum ma'idatu min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian yaitu mau'idah peringatan nasihat dari Tuhanmu dan obat bagi apa yang ada di dalam dada yaitu hati dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah Al-Quran sebagai obat ala bibikrillah tatmainnul qulub. Maka ingatlah dengan zikir kepada Allah akan menjadi tenang yang namanya hati. Jangan saudara anggap setelah mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, mendengarkan lawakan, mendengarkan lelucon, kemudian hati Anda menjadi segar. Karena itu seperti orang minum obat-obat perangsang, dia bisa menyelesaikan sebentar dari persoalannya, namun setelah itu dia akan kembali dan kembali bahkan lebih berat dari keadaan yang semula. Karena apa? Karena itu bukanlah obat dan pada hakikatnya dia adalah racun. Bagaimana mungkin sebuah penyakit bisa diobati oleh racun? Bahkan sebaliknya, racun itu akan membuat menambah sakit terhadap anggota tubuh yang kita sedang mengalami sakit. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah jangan dianggap bisa membuat hati seseorang menjadi tenang. Justru hati seorang yang tenang dengan melakukan maksiat kepada Allah merupakan tanda bahwa hatinya sedang sakit. Dan kalau dia biarkan maka akan bertambah sakit kemudian bisa mati orang tersebut. Hatinya bisa mati dan sulit untuk menerima yang namanya kebenaran. Tadi disebutkan juga di antara tanda hati seseorang yang sakit. Di samping dia tidak pernah merasa sedih ketika melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Dia tidak merasa sedih ketika meninggalkan perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah. Demikian juga dia tidak merasa sedih ketika dia mengalami kebodohan terhadap kebenaran ini. Ketahuilah saudaraku pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kebodohan merupakan kematian. Disebutkan oleh seorang penyair, wafil jahli mautun wafil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Kebodohan itu merupakan kematian bagi pemiliknya sebelum kematian. Ya. Wafil jahli al mauti mautun li ahlihi kebodohan merupakan kematian bagi pelakunya sebelum dia mati wa ajsamuhum al kuburi kuburu dan jasad-jasad mereka menjadi kuburan bagi kebodohannya sebelum dia dikubur wa arwahum fi wahsyatin min jusumihim dan roh-roh mereka merasa kesepian di dalam jasad-jasad mereka. Walaysa lahum hatta nusuri nusuru dan tidak ada kebangkitan bagi mereka sampai kebangkitan akan datang. Artinya orang yang bodoh kebodohan bagi seseorang merupakan kematian bagi orang itu. Atau boleh kita katakan orang yang bodoh terhadap agama ini orang yang bodoh terhadap kebenaran ini, orang yang jauh dari kebenaran ini, maka dia seperti mayat hidup yang berjalan tanpa arah. Karena kebodohan itu pada hakikatnya adalah kematian sebelum dia mati. Dan jasadnya merupakan kuburan bagi kebodohannya sebelum dia dikubur. Oleh karena itu, larilah dari kebodohan larilah dari al-jahl menuju kepada al-ilmu. Larilah dari kebodohan menuju kepada ilmu karena ilmu merupakan cahaya. Wa'lam al ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya kata al-Imam Syafi'i dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi, pendengar, Radio Roja dimanapun Anda berada yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah kebodohan dengan maksiat sangat dekat dan ilmu dengan ketaatan berdampingan. Kalau orang banyak bermaksiat, maka kebodohan akan mengiringinya. Dan kalau orang bodoh demikian juga akan selalu bersama dengan perbuatan maksiat. Dan ilmu bersama dengan ketakwaan. Ilmu bersama dengan ketaatan. Wattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Oleh karena itu orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya tidak sakit, maka dia akan bergetar senantiasa dia mengharap dan mengeluh kepada Allah atas kebodohan yang dia miliki kemudian dia minta kepada Allah agar diberikan ilmu dia minta kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam memahami agama ini karena tanda-tanda hati seorang yang sakit adalah dia tidak menyadari dia tidak membuat dirinya sedih ketika dia mengalami kebodohan terhadap agama ini. Maka ketahuilah, tidak ada jalan lain wahai saudaraku. Datangilah majelis-majelis ilmu. Jangan mencukupkan diri hanya dengan berada di depan radio. Karena langkah kaki Anda menuju tempat majelis-majelis ilmu yang di situ dipelajari Al-Quran, dipelajari as-sunnah as-sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh salafil ummah itulah ilmu al ilmu kata Ibnu Qayyim qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah ilmu adalah firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum maka hati yang sehat senantiasa bergoncang dia ketika dia tidak bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan hati yang sakit akan terhalang dari majelis ilmu karena dia tidak menghendakinya. Orang yang cerdas dan bijak akan bisa membedakan bagaimana keadaan hatinya dan di sini tanda-tanda hati yang sakit, saudaraku, adalah dia tidak pernah merasa sakit dan sedih ketika melakukan maksiat. Dia tidak merasa sedih ketika dia tidak memahami kebenaran. Tidak tahu caranya sholat. Ya, dia tidak merasa sedih. Asalkan sholat. Tidak bisa baca Quran. Tidak pernah berpikir asalkan dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Dia tidak bisa menjalankan puasa, tidak merasa sedih. Atau dia berpuasa tapi tidak tahu ilmu bagaimana puasa, tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya. Namun ketika orang itu mengalami kerugian dalam bisnisnya, dia merasa sedih dia merasa kehilangan. Dia merasa sesuatu yang besar pada dirinya. Tidak sebagaimana ketika dia merasa tidak memahami atau bodoh terhadap agama ini, namun dia tidak pernah merasa sedih. Itulah tanda-tanda hati yang sakit. Adapun tanda-tanda hati yang sehat alamatu sihatil qalbi an yartahila anid dunya hatta yanzila bil akhirah wa yahilla fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa إلى Ja'a ila hadhihi ad-dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu wa Hati yang sehat tanda tandanya adalah dia pergi meninggalkan dunia ini hatta yanzila bil akhirah sampai dia singgah di akhirat. Dia tinggal di dalamnya dia tinggal di dunia ya sehingga dia berada di dunia tersebut seakan-akan menjadi ahlinya dan menjadi anak-anak dunia itu dan dia datang ah, maaf wa yahillu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abnaiha dan dia tinggal di akhirat ini dan dia kekal di dalamnya seakan-akan dia menjadi ahlinya dan menjadi anak-anaknya dan dia mendatangi kehidupan dunia ini seperti orang yang asing. Dia tinggal hanya mengambil kebutuhannya, kemudian dia akan kembali kepada negerinya, yaitu negeri akhirat. Artinya, saudaraku, orang yang hatinya sehat, dunia ini bukanlah segala-galanya. Dunia ini hanya sebagai sarana Dunia ini hanya sebagai tunggangan, bukan yang menunggangi. Namun akhiratlah yang menjadi tujuannya. Karena akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa aboko. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga dia mengutamakan akhiratnya dibandingkan dengan dunianya. Dunia dia jadikan sebagai sarana untuk mencapai akhiratnya dan dia tinggal dunia ini sebagai seperti orang asing yang hanya mengambil kebutuhannya kemudian dia kembali kepada negaranya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin." Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Tirmidzi. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau jadilah engkau di dunia ini seperti abiri sabilin yaitu orang yang menyeberang jalan. Artinya apa? Artinya kalau orang asing yang datang ke negeri-negeri di luar maka dia akan kembali ke negaranya. Kalau kita pergi ke satu tempat maka berapa lama kita berada di tempat itu? Kalau kita menyeberang jalan misalkan, maka seberapa panjang jalan yang kita seberang. Itulah kehidupan di dunia. Oleh karena itu, janganlah hidup dunia ini seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Akan tetapi ketahuilah, dunia ini hanya sebagai ladang bagi kita. Panennya adalah nanti di akhirat. Kalau kita ingin memanen di akhirat, maka hendaklah kita menanam dan bercocok tanam di dunia. Dan cocok tanam di dunia yang bisa dipanen di akhirat tidak ada lain kecuali dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di depan kita kita berada di dalamnya yaitu bulan yang suci ini, bulan Ramadan yang penuh dengan barokah bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah, maka jangan kita sia-siakan. Mari kita bercocok tanam, mari kita bertani di dunia ini yang nantinya kita akan panen di akhirat. Wa kullama maradul qalbu atharad dunya wastawtanaha hatta yasira min ahliha. Dan setiap hati itu sakit, maka dunia ini akan berpengaruh. Dan dunia ini dijadikan sebagai tempat untuk tinggal dia. Sampai dia menjadi sebagai penghuni. Ini kalau hati seorang sakit. Selalu condong kepada kehidupan dunia. Apakah tidak boleh kita memegang dunia ini? Tentu saja bukan itu maksudnya tapi kita bukan dikendalikan oleh harta dan dunia ini, namun sebaliknya, kitalah yang mengendalikannya. Sehingga ketika kita mendapatkan dunia atau harta ini, kita jalankan, kita infakkan di jalan Allah. Kita infakkan untuk anak istri, kita berikan kepada fakir miskin, kita keluarkan hak mereka dari zakat mal, maka inilah hati yang sehat. Maka inilah orang-orang yang berada di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan, seperti orang yang berada di negeri lain, yaitu dia hanya tinggal sebentar di sana untuk kemudian dia kembali ke negerinya yaitu akhirat. Maka saudaraku pendengar rojak dimanapun anda berada, harta di tangan kita, Allah memberikan kemudahan untuk itu, maka jangan sampai kita mengkufuri nikmat itu, hendaklah kita gunakan pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepada masjid, berikan kepada fakir miskin, santuni anak yatim, berikan kepada orang-orang yang berpuasa karena orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajarihi la yunkisu min ajri saim syai'a Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa dan tidak sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi dikurangi. Oleh karena itu mari semampang kita berada di bulan Ramadan di mana syaitan diikat, sufidat asyayatin, syaitan diikat, dan hati kita sedang berbunga-bunga, hati kita sedang bersemi di dalamnya benih-benih keimanan, senang menjalankan ketaatan kepada Allah, maka gunakan kesempatan yang baik ini untuk berdoa kepada Allah, terutama dalam keadaan berpuasa, karena di situ Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa orang yang berpuasa. Berdoa apa para uh, pendengar dan roja dimanapun Anda berada. Berdoalah agar hati kita ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita ini senantiasa ditetapkan dalam keadaan iman. Agar hati ini ditetapkan dalam keadaan taat kepada Allah. Ya muqallibal kulub, Sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, maka tetapkan hatiku dia berada di atas ketaatan kepadamu. Wa min alamati sihhatil qalbi annahu la yazalu bidarbi ala sahibihi hatta yuniba ila Allah. La yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah wa yukhbitu ilayhi wa yata'allaku bihi ta'alluqal muhibbil muttarri ila mahbubi. Di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah senantiasa pemiliknya kembali kepada Allah dan senantiasa pemilik hati tersebut yukhbit ilallah yaitu tunduk kepada Allah dan hatinya bergantung kepada Allah seperti orang yang cinta rindu kepada orang yang dicintai fayastagni bihubbihi an hubbi ma siwa dan dia mencukupkan dirinya dengan cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah Wabidikrihi andikri masiwa dan dia mencukupkan dirinya dengan ingat kepada Allah daripada ingat kepada selain Allah. Wabikhidmatihi an masiwa dan dia mencukupkan dirinya dengan berkhidmat, berbuat baik kepada Allah daripada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang sehat di antara tanda-tandanya adalah juga dia senantiasa kembali kepada Allah tunduk kepada Allah, tergantung bergantung kepada Allah dan dia tidak mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini mari kita pergunakan momen Ramadan ini Ramadan ini untuk selalu kita kembali kepada Allah bertaubat kepada Allah. Syekh bin Bas beliau memberikan nasihat kepada kita agar kita banyak bertobat kepada Allah terutama di bulan Ramadan ini. Wa min alamati sihatil qalb annahu idza fatahu wirduhu aw ta'atun min at-ta'at وجد لذلك alaman أعظم من min ta'allumil harisi bi fawati malihi dan di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah apabila dia tertinggal dari kebiasaan melakukan wirid misalkan maksurat di pagi hari atau di sore hari atau dia ketinggal tertinggal dari melakukan jenis ketaatan maka dia mendapatkan dirinya dalam keadaan itu yaitu sakit lebih sakit daripada sakitnya seseorang yang kehilangan harta dunia. Kalau orang kehilangan uang, sedih adalah wajar. Sedih adalah manusiawi. Namun kalau seseorang tidak merasa sedih ketika dia tertinggal dari menjalankan ketaatan kepada Allah, dia tidak merasa sedih tertinggal dari solat jamaah, padahal dia punya udur syar'i. Dan itu dimaafkan oleh Allah. Dan kalau dia sudah terbiasa menjalankan sholat berjamaah di masjid. Kemudian karena ada udur syar'i karena sakit dan yang lainnya. Maka dia mendapatkan tetap mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah. Akan tetapi bagi orang yang hatinya sehat dia merasa sedih karena tertinggal itu. Lebih-lebih tertinggalnya karena lalai. Maka dia akan bisa menangis kepada Allah karena melakukan kesalahan dan kelalaian. Wa min alama wa min alamati sihhatihi annahu yustaqu ila ila al-khidmati kama yustaqul ja'i' ila at-ta'ami wasyarab. Dan di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah dia rindu untuk senantiasa menjalankan kebaikan al-khidmah yaitu untuk khidmah membantu orang-orang, membantu berbuat baik. Al-khidmah juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang rindu, orang lapar yang rindu kepada makanan dan minuman. Jadi di sini penulis menukil dari perkataan ulama ini memberikan perbandingan bahwa orang yang hatinya sehat di antara tanda-tandanya adalah dia rindu untuk menjalankan kebaikan. Dia menunggu saat-saat kapan dia bisa melakukan kebaikan. Dan dia tidak menyia-nyiakan ketika datang kepadanya waktu untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana orang yang sangat ingin, orang lapar yang sangat ingin dan membutuhkan makanan dan minuman. Bagaimana kita melihat orang yang lapar ya, maka dia merindukan dan menginginkan datangnya makanan dan minuman. Maka orang yang hatinya sehat, seperti orang yang lapar merindukan makan, dia merindukan waktu-waktu bisa menjalankan kebaikan. Berkata Yahya bin Mu'ad Mansurrah, bihidmatillah, surratul asya kulluha bihidmatihi. Barang siapa yang membuat dia senang ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, ya, maka segala sesuatu akan dijadikan senang untuk berbuat baik kepadanya. korot ainuhu billah korot uyuni kulli ahadin bin nadari إِلَيْهِ Dan barang siapa yang merasa sejuk matanya, artinya di sini dia merasa senang ketika dia berbuat baik kepada Allah, maka semua mata akan merasa sejuk, merasa senang kepada orang tersebut untuk memandangnya. Artinya di sini al-jaza min jinsil amal. Orang yang senang berbuat baik di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Barang siapa yang dia ikhlas dalam beramal untuk Allah, maka orang-orang akan melihatnya. Sebagaimana Allah berfirman, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah maka Allah Allah lah yang akan melihat kepada perbuatanmu, Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Jangan pedulikan di dalam kita berbuat baik pandangan kanan kiri, tapi lihatlah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita memperhatikan ridha Allah maka Allah akan mendatangkan ridhonya dan juga ridhonya manusia. Namun kalau seseorang mengutamakan ridho manusia dibandingkan dengan ridho Allah, maka dia akan akan datang kepadanya murka Allah dan belum tentu datang ridhonya manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." ثم جعلنا له jahannam yaslaha مذموما مذهورا Barang siapa yang ingin balasan segera di dunia ini ya termasuk pandangan manusia yaitu berupa pujian kedudukan, balasan berupa harta, maka kami berikan segera. Bagi siapa? Bagi yang dikehendaki Allah. Bagi kami, bagi siapa yang kami kehendaki dan bagi apa yang kami kehendaki. Artinya orang yang menghendaki balasan dunia, saudaraku, maka belum tentu dia dapatkan dunia itu. Bisa jadi dapat, bisa tidak. Namun yang pasti, ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَسْلَهَا مَذْمُمًا مَذْهُورًا Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Wal billah. maka tidak ada jalan lain. Mari kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di dalam bulan yang mulia ini, di dalam bulan suci ini, di bulan Ramadan banyak peluang-peluang untuk berbuat baik, membantu orang miskin, memberikan makan kepada anak yatim, memberikan buka-buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa dengan mengharap ridha Allah, bukan mengharap pujian dari manusia, bukan mengharap kedudukan yang kita dapatkan di hadapan manusia, bukan mengharap balasan-balasan yang sifatnya fana. Akan tetapi yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika seorang sudah bisa ikhlas, kemudian dia bisa melakukan karena Allah, dia melakukan sesuatu karena Allah, kemudian datang pujian dari manusia, maka Abu Dha bertanya hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, tilka ajilu tilka ajilu busro al mukmin. Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Rawahu Muslim. Maka saudaraku, berkhidmatlah untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindulah akan berbuat baik. Sekarang kita diberikan umur panjang sehingga menjumpai Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang sudah kita kenal yang dulu bersama kita di bulan Ramadan sekarang sudah tidak bersama lagi dengan kita karena sudah menghadap Allah dengan segala tanggung jawabnya dan kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Rindu kita yang setahun lalu kita meninggalkan Ramadan sekarang diberikan oleh Allah berjumpa dengannya. Maka tanda-tanda hati yang sehat adalah annahu yustaqu ila khidmah kama yustaqul ja'i' ila ta'ami wasyarab. Di antara tanda hati yang sehat adalah dia senantiasa rindu untuk berbuat baik sebagaimana orang yang lapar merindukan makanan dan minuman. Dan orang yang hatinya sehat merindukan untuk senantiasa berbuat baik. Tidak ingin sia-sia waktu demi waktu, bahkan detik demi detik, kecuali ingin melakukan kebaikan. Dan di antara hati yang sehat tanda-tandanya adalah wa min alamati sihhatihi an yakuna hammuhu wahidan wa an yakuna fillah yakni fi taatillah. Di antara tanda hati yang sehat adalah hammuhu wahidan yaitu kepeduliannya tujuannya cuma satu yaitu Allah Subhanahu wa taala yakni dalam rangka taat kepada Allah ketika dia membantu temannya tidak ingin balasan tapi karena ingin taat kepada Allah Ketika dia memberikan bantuan untuk fakir miskin, dia bukan, bukan ingin dia agar dia menjadikan dia sebagai tokoh, akan tetapi dia ingin mendapatkan ridho Allah dalam rangka dia taat kepada Allah. Ketika dia membantu masjid, demikian juga ingin dia dibangunkan rumah oleh Allah nanti di sorga. Maka tujuannya orang yang tanda-tanda dari hati yang sehat, tujuannya adalah satu, yaitu semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada selain itu, di sini hati mulai sakit dan bergantung sejauh mana kita e, menyimpang dari itu. Wa min alamati sihatihi an yakuna asyahha biwaktihi ya, an yadhhaba dha'ian ka asyaddun nas sihan bimalihi. Di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah dia pelit dengan waktunya. Jangan sampai waktu habis, hilang begitu saja. Seperti orang yang kikir dan pelit terhadap hartanya. Betapa indah ungkapan ini, saudaraku. Karena kita hidup bersama dengan waktu. Dan merugilah orang. Allah berfirman, Wal asr, innal insana lafi khusr Demi waktu, demi masa, semua orang berada dalam kerugian. Illal ladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Serta saling bertausiah, saling berwasiat dengan watawasaw bil haq dengan kebenaran. Dan berwasiat satu dengan yang lain dengan kesabaran. Ilmu, al-iman bil ilmi Orang yang beriman dengan ilmu. Dan ilmu tidak bisa bermanfaat kecuali dengan amal. Maka orang berilmu dan beramal serta orang yang senantiasa selalu berwasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran maka itulah perkecualian yaitu tidak termasuk orang-orang yang merugi orang yang hatinya baik dia pelit dengan waktunya tidak ingin waktunya sia-sia begitu saja. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah uh, orang tersebut meninggalkan perkara yang tidak diinginkan oleh Islam ini. Yang tidak ada manfaatnya. Dan di antara tanda-tanda yang hati yang baik adalah an yakuna idza dakhala fis shalah dhahaba anhu hammuhu وغمه بالدنيا bid dunya راحته ونعيمه fiha عينه wa na'imahu Dan ini berat ya. Yaitu apabila dia masuk dalam salat sudah pergi semua pikiran-pikiran dunianya. Dia merasa tenang ya. Istirahat di dalam salat, merasa nikmat, merasa sejuk hati matanya dan merasa senang hatinya. Namun betapa sulitnya untuk menjalankan itu. Dan apabila kita mendapatkan kesulitan dalam hal itu, ketahuilah berarti hati kita belum sehat. Artinya di situ masih ada entah seberapa banyak benih-benih atau racun-racun yang bisa membuat hati kita sakit. Demikian eh, pendengar Radio Roja di mana Anda berada. Kajian kita pada sore hari ini kita berhenti sampai di sini yaitu tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Insya Allah pada pekan depan kita lanjutkan apa yang menyebabkan hati sakit dan apa yang menyebabkan hati kita menjadi sehat. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan maka, maka kami persilahkan. Nah, ikhwatal Islam azanillah iyakum demikian sesi materi dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Mahfud Hafizahullah Ta'ala. Kita membuka sesi tanya jawab hingga beberapa menit ke depan hingga dikumandangkannya azan di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 088887631110. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini terkait dengan eh, memberi makan orang yang berbuka puasa, apakah iya. kita harus memilih orang-orang yang betul-betul bertakwa? Eh, ber, ber, dihubungkan dengan hadis ini janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang beriman atau pahala orang uh, memberi makan orang berbuka puasa itu pahalanya uh, kita peroleh tanpa mengurangi pahala mereka. Hmm. Apakah kita harus memilih orang-orang yang betul-betul bertakwa untuk iya, diberi iya. makan iya. itu Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita lihat orang yang berpuasa dia bertakwa, tidak mungkin orang melakukan puasa kemudian dia tidak bertakwa artinya kita menghukumi dohirnya nahkum bil dohir ketika seseorang itu sudah menjalankan berpuasa dan dia eh, apa namanya berbuka maka kita berikan kepada dia secara umum ya di sini ya orang yang berpuasa ya Allah kita Allah alam soal. Nah, kita buka di line telepon berikutnya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Eh, dari Ciputat nih. Silakan. Uh, Ustadz, gimana yeah. kalau ada acara bid'ah kayak menjelang bulan membuka puasa, kita membagikan makanan untuk berbuka. Hmm. Gitu aja. Uh, acara hmm. bid'ah apa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Kayak yasinan gitu, hmm. Pak. Iya, iya, iya. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini apa namanya Eh, kita memberikan berbuka puasa ya kepada orang-orang yang berpuasa dan dia termasuk orang yang berpuasa. Namun karena di situ ada acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, maka untuk menghindari at-ta'awun kerjasama kita dengan yang seperti itu, ya sebagaimana Allah berfirman, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان bekerjasamalah kalian dengan ketakwa tentang takwa dan kebaikan dan jangan bersama dalam masalah permusuhan dan dosa maka untuk menghindari apa namanya menghindari itu lebih baik ditinggalkan berikan kepada yang lain sebab apa ya hukmul wasa'i ka hukmil ghayah hukmul sarana sebagaimana hukum tujuannya maksudnya apa di sini kalau memang ketika kita memberikan makanan itu ya kemudian acaranya malah lebih sempurna ya maka kita eh, sama dengan mendukung hal itu. Allah alam, lebih baik jangan. Nah, kita angkat masih di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak dari mana? Eh, dari Bogor ini. Hmm. -hmm. Silakan. Saya mau tanya eh, kalau apakah setiap cobaan yang dialami se se seorang muslim itu pasti kita mampu untuk menghadapinya Ustaz? Iya. Itu iya, aja. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebagaimana juga dalam hadis disebutkan asyaddul bala balaul anbiya tsummal amsal fal amsal. Sepal, paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya. Kalau kita lihat kenyataannya juga banyak orang yang tidak mampu untuk menghadapi ujian, ya. La yukallifullah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan pada orang kecuali atas kemampuannya. Dan orang yang seperti itu pada hakikatnya dia kalau didasarkan dengan keimanan akan mampu menghadapinya namun karena lemahnya iman ya kemudian orang tersebut ya kadang-kadang kufur di dalam menghadapi cobaan sehingga husuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah bahkan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala wal billah. Dan dimaksud dengan sabar adalah as-sabru fi as-sudmatil ula. Dimaksud dengan sabar adalah ketika pertama kali dia menghadapi cobaan, tidak kemudian setelah pecah piring, setelah robek-robek baju, cabut-cabut rambut dan seterusnya kemudian dia baru sabar. Tapi pertama kali ya. Ya artinya ya bisa jadi orang tidak sabar dengan cobaan-cobaannya karena ada yang yang kufur dengan itu. Nah, Kemudian kita angkat dari pesan singkat Ustaz dari hmm. Ibu Fauzan di Cilengsi. Hmm. Ustaz, bagaimanakah e, nasihat antum untuk mengatasi atau menghadapi tetangga yang senantiasa hasad, namimah dan ghibah terhadap kami sehingga kami terhindar dari penyakit yang serupa? Ya, Demikian. Ya memang ini kebanyakan kita alami ya di mana eh, tetangga datang ke tetangga yang lain kemudian ribah kemudian namimah Ketahuilah kata Al-Hasan Al-Basri, e, man nammah lakah namma alaika. Barang siapa yang namimah kepadamu, yaitu mengadu domba, maka sebenarnya dia telah mengadu domba kamu juga. Nah ini oleh karena itu, ya kita pertama, kita nasihati tentu saja di sini, karena adinun nasihat, kita berikan nasihat kepada saudara kita. Ya, kita cintai dia ketika dia menjalankan kesalahan itu, kita harapkan agar dia kembali kepada kesalahan itu ya dengan cara yang yang baik dengan cara yang lembut dan kita doakan semoga dia kembali dan kalau memang orang tersebut tidak bisa dengan itu maka kita hindarkan ya karena eh, apa namanya agama seseorang itu akan dipengaruhi oleh agama temannya kalau kita biarkan dan kita tidak bisa menasihati kemudian kita bersama dia terus maka dia kita akan terpengaruh dengannya ya kita nasihati kalau tidak maka kita tinggalkan ya majelisnya gitu. Allahu alam Baik, kita angkat untuk selanjutnya di line telepon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dari mana? Dari Tommy di Cakung, Pak. Silakan Pak Tommy. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Eh, mengenai masalah jiwa, ya, Pak Ustad. Iya, Pak. Eh, ya. ini saya ada buku Ihya Ulumuddin Intisari Intisari Ihya Ulumuddin karangan hmm. Hasan Albana. Hmm. Itu apakah ya mengenai Tazkiyatun Nas itu apakah bisa dijadikan referensi untuk kita selalu uh, lebih apa mendekatkan diri dan menyucikan hati dan jiwa begitu Pak Ustaz mohon petunjuknya iya. apakah Baik. boleh atau bagaimana hmm, Pak iya, terima kasih iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kami ketahui ya Ulumuddin karangan uh, Al-Ghazali ya para ulama memberikan banyak catatan terhadap uh, kitab tersebut ya Eh, dengan banyaknya hadis-hadis yang dhaif yang masuk di dalamnya dan juga kadang banyak juga hadis yang palsu di dalamnya. Maka banyak ulama memberikan uh, catatan agar uh, diberikan hati-hati untuk membaca buku tersebut ya. Uh, terutama kepada para pemula. Dan insya Allah masih banyak buku-buku yang lain ya, seperti buku yang kita bahas ini ya Eh, dia ini bahasan dari uh, Ibn Rajab Al-Hambali, kemudian Muqayyim Al-Jauziyah dan juga Al-Ghazali yang dipilih oleh Dr. Ahmad Farid. Ya, Allah alam Nah, kemudian kita angkat di line telepon kembali di 8236543. Kami angkat untuk berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Ini dari uh, dari Abu Ilham di yeah. Babakan. Silakan yeah. Bapak. Ini Ustaz, Iya, karena mempunyai apa ya ganjalan gini. Iya pak. Uh, umur yang di bawah balita itu udah kena wajib zakat belum gitu Ustaz. Mm-hmm. Takutnya ntar itu ah apa gimana gitu. Iya iya. Uh, uh, masalahnya kan ini anak saya kan udah dua tahun, udah iya. dua ini bayar zakat terus takutnya kan bid'ah hmm. apa itu benar iya, iya. syar'i apa enggak gitu. Iya, iya, ya. iya, Ya, ya jawabannya. Ini singkat jawabannya ya. Setiap bayi, setiap yang bernawa ini kena zakat zakatul fitr ya zakat fitri kena ya jadi anak yang lahir baru lahir ya dia kena zakat zakat fitri ya zakat fitrah ya kena pak ya nggak bukan bid'ah wajib bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah hmm. untuk anaknya iya nah, nah kita angkat dari uh, Pak Livi di Angke Ustadz saya sering berdoa sampai menangis dan di dalam permintaan doa itu uh, hanya mengenai masalah dunia Ustad apakah hmm. boleh saya menangis karena uh, meminta masalah dunia kepada Allah Taala seperti itu iya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ud'uni astajib lakum mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan ya di sini umum apapun kita minta kepada Allah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah kalau engkau minta kata Nabi mintalah kepada Allah kalau minta pertolongan minta pertolongan kepada Allah dalam urusan apa saja dalam urusan dunia dan urusan akhirat maka kita menangis mintalah kepada Allah Bahkan para ulama ketika memberikan komentar terhadap hadis wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta mintalah kepada Allah. Orang-orang dahulu salafus saleh sampai perkara yang kecil pun mereka tidak tidak mendahulukan dirinya manusia artinya tidak minta pertolongan pada manusia dulu, tapi dia lari kepada Allah. Adapun setelah itu menggunakan manusia sebagai sarana untuk pertolongan, maka itu di, dibolehkan. Dan jangan sampai sekali-kali minta kepada manusia dan tidak, tidak disalahkan seperti itu. Asalkan setelah mendapatkan harta dunia yang dia nangis kepada Allah, kemudian dipakai jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Taib kita angkat yang sesuai dengan tema ini hmm. karena banyak yang uh, di luar tema. Taib uh, eh, dari pertanyaan pendengar Ustadz saya baru saja masuk uh, kerja sebagai seorang security. Pada saat tugas hari Jumat saya tidak bisa sholat ustadz. Hmm. Dan pada bulan Ramadan ini Anda tidak bisa uh, sholat taraweh. Bagaimana uh, nasihat dari antum? Apakah harus uh, Ana meninggalkan pekerjaan ini uh, karena tidak ada keberkahan waktu yang Ana rasakan. Demikian dari Pak Samsudin di Cimanggis. Iya, sangat disayangkan kalau sampai terjadi seperti itu, ya. Uh, sebenarnya bisa diatur dan apa namanya uh, pekerjaan yang lain masih bisa dicari ya memang ada misalkan untuk sholat seperti sholat jamaah ya, fatwa ulama yang mengatakan kalau dia sebagai penjaga ya, kemudian kalau tidak dijaga ditinggal bahaya maka dia boleh meninggalkannya dan menggantikan sholat pada kesempatan yang lain. Namun kalau misalkan kita senantiasa berada dalam keadaan begitu dan kita bisa mencari pekerjaan yang lain maka lebih baik kita mencari pekerjaan yang lain. Allah alam. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada Bapak yang menanyakan hal ini. Nah, demikian Pak Samsudin. Hmm. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Ya, ya silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, seandainya hmm. saya puasa, kalau nangis itu batal nggak? iya. <laughs> Hmm. Cukup ya. Ibu. <laughs> Sudah, iya. sudah ya. itu Bu. Cukup ya, Ibu. Ya. Seandainya saya iya. puasa. Ya. Nangisnya kenapa Bu? Ya kalau ada lagi sumpek pikiran gitu oh, loh. Gitu, iya, itu iya. batal apa enggak? Iya. No. Nah, cukup ya itu, ya, ya itu kita kenal pada waktu masih kecil dulu ya. Jangan nangis nanti batal puasanya. Ini tidak ada di dalam kitab kita fikih disebutkan orang menangis membatalkan puasa. Bahkan kalau dia menangis di siang hari karena dia takut kepada Allah, ingat dengan dosa-dosanya, maka ini yang dituntut, yang diminta, ya. Itu tidak batal puasa. Hmm. Nah, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Bintaro mau bertanya ya, Ustaz. Silakan. Eh, bagaimanakah sikap kita terhadap para pengemis sama pengamen baik itu di rumah atau di ah, perjalanan? Uh, iya, iya, iya. Apalagi pada bulan Ramadan ini kan dijadikan kesempatan hmm, banget gitu. Iya, Gimana iya, sikap iya. kita seharusnya? Itu saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bedakan antara peminta dan pengamen ya, sehingga dia dua perkara yang berbeda. Adapun kepada yang peminta wa ammasaila fala kepada orang yang meminta janganlah engkau membentak. Artinya kalau memang ya dohirnya dia minta dan memang kita uh, don dhon ya artinya itu persangkaan kita sangat kuat bahwa memang dia berhak untuk kita kasih ya artinya dia dohirnya memang dia orang miskin maka kalau kita ngasih insya Allah mudah-mudahan kita sampai itu pahala pada kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau memang kita tidak bisa ngasih ya sebagaimana Allah berfirman qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada kita ngasih tapi diikuti dengan caci maki. Ngasih lo udah gede kok masih ini minta ya kamu kuat laki-laki ini jangan kita sakiti. Kita kasih kalau memang dia minta memang dia kalau dia memang tidak berhak kemudian minta-minta dengan berpakaian cuman-cuman dan seterusnya, yeah. maka dia nanti akan daging mukanya itu akan berguguran. Hmm. Adapun pengamen, maka kepada yang mendengarkan barangkali kebetulan seperti itu maka berhentilah dari perbuatan itu karena itu uh, musik dan nyanyian termasuk perkara yang dilarang oleh Allah wa minan nasi may yashtaril hawal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin di antara manusia itu ada yang menjadikan lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Apa itu lahwal hadis? Ibnu Mas'ud mengatakan huwa wallah al ghina yaitu nyanyian. Hmm. Maka jangan kita kasih kepada dia. Nah. Ya. Taib. Masih di line telepon untuk uh, kesempatan berikutnya 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari mana? Barakallahu fikum, Tad. Wa barakallah. Nah. Uh, dari Pak Sudir di Lenteng Agung, Tad. Iya, iya Pak ah, Sudir, iya. Uh, ada ini, Tad, kalau misalnya ada seorang bapak meninggal, ya. tapi dia punya utang saum. Iya. Uh, uh, sementara keadaan dia nggak mampu gitu itu kan ya. mestinya vidya ya Tad kalau masalah tad. mm -hmm. nah, terus mm. kalau dia nggak mampu gitu solusinya jalan keluarnya gimana Tad untuk nyaur utang saumnya uh, bapak yang udah meninggal Ayah, itu, iya, iya, itu iya. aja tad. jazakallah khairan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh, sebagaimana juga dalam hadis man mata wa alaihi saum fa, fa alaihi waliyuhu wa soma anhu waliyuhu barang siapa yang mati punya utang saum maka puasalah walinya di sini umum kemudian Uh, juga dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan juga ada orang yang ibunya punya puasa hutang puasa kemudian uh, ditanya kepada Nabi apa harus dibayar maka harus dibayar Ya. tapi Ibnu Abbas mengatakan itu adalah puasa nazar. Adapun puasa Ramadan maka tidak dibayar dengan puasa tapi dengan makanan. Itu tetap bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak usah. Namanya nggak mampu. Fattakullah mastata'tum. Ya. Kalau tidak mampu maka fattakullah mastata'tum. Ini kaidah umum bagi uh, apa saja. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau nggak mampu maka tidak tidak dilakukan seperti itu. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustadz Barakallahu Fik, uh, Bapak saya adalah orang yang tidak uh, mengerjakan syariat Islam, tidak sholat, tidak puasa, dan lain-lain. Padahal dalam uh, eh, KTP-nya beragama Islam. Hmm. Yang sekarang jadi pertanyaan, uh, apakah... Uh, tapi mungkin dilanjutkan kembali. Hmm. Sekarang bapak saya tidak mau memberikan nafkah kepada ibunya, Padahal bapak masih bekerja, sedangkan ibu adalah e, orang yang sangat taat dalam beragama. Bagaimanakah status hubungan ibu dan bapak saya? Apakah masih harus dipertahankan, Ustaz? Maaf, di, bisa diulang? Nah, nah Eh, bapak saya adalah orang yang tidak mengerjakan syariat Islam, iya, iya, iya. tidak sholat, tidak puasa dan lain-lain. Yeah. Iya. Uh, KTP-nya Islam mm -hmm. dan sekarang bapak tidak mau memberi nafkah kepada ibu, mm -hmm. padahal dia masih bekerja. Mm -hmm. uh, sedangkan ibu adalah orang yang taat di dalam mm-hmm. beragama. Yeah, yeah. Bagaimanakah status hubungan ibu yeah, yeah. dan bapak anak? Apakah harus uh, masih bisa dipertahankan? Iya, iya. Ya semoga Allah memberikan pertolongan dengan keadaan seperti ini. Bersabarlah minta kepada Allah jalan keluar. Uh, yang pertama, Eh, <coughs> kalau bertanya status orang yang meninggalkan sholat itu ulama tidak ada perbedaan dalam hal ini kalau dia meninggalkan sholat dengan mengatakan tidak apa-apa meninggalkan sholat maka hukumnya kafir ya dan kalau dia meninggalkan sholat karena malas ini ulama berbeda pendapat ya malas atau apa karena ada beda pendapat ada yang mengatakan kafir ada yang tidak Nah, kemudian kalau dia meninggalkan sholat karena mengatakan tidak apa-apa, ya bisa dia bisa kafir, ya keluar dari Islam. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ya gugur dengan sendirinya masalah hukum-hukum yang lain, hukum waris, hukum nikah dan seterusnya. Namun kita tidak terburu-buru untuk berkesimpulan seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah nafkah di sini. Mengkewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan istri itu boleh minta ya, minta cerai kepada suaminya gara-gara tidak diberi nafkah ya gara-gara tidak diberi nafkah oleh sang suami karena hmm. disebut oleh para ulama dalam kitab fikih seorang wanita itu dia lebih bisa bersabar karena dari nafkah batin daripada nafkah zahir hmm, nah. demikian nah, ya. Taib, ini pertanyaan terakhir saja untuk kesempatan sore hari ini mungkin penutup untuk hmm. acara ini tafadhol kita langsung menutup ya. saja. Iya, terakhir ya. Iya. Nah. Uh, baiklah. Nah. Uh, baiklah uh, pendengar roja di mana Anda berada, insya Allah kita akan berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada apa yang kita kerjakan. Jangan lupa berdoalah dengan doa yang maksur, zahabat zama'u wabtilatil uruq wa sabatal insya Allah Kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini sudah kita dengarkan bersama bagaimana tanda-tanda hati yang sakit dan juga bagaimana tanda-tanda hati yang sehat. Hati yang sakit dia tidak pernah merasa sedih ketika dia melakukan kejahatan, melakukan maksiat kepada Allah. Dan hati yang sakit dia tidak pernah merasa sedih padahal dia bodoh terhadap agama ini, tidak tahu bagaimana cara sholatnya, tidak ngerti bagaimana puasa, tidak ngerti bagaimana berhubungan dengan istri dan seterusnya. Tapi dia tidak pernah merasa sedih, buktinya dia tidak pernah melangkahkan kaki untuk mencari ilmu.